السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي الله كمسلمين كمسلمات يا برادا دي قطر تفتنا دي apa namanya dukhan dukhan ya asapnya ya masyaallah ya Tema yang akan kita bahas malam ini tentang Syilul Man Besok Subhanallah Ini kalau bisa baca ini lulus <laughs> Pinjaman syari tentang perdagangan uang, saham, kredit, apalagi online. Masya Allah habis dari buku anak sudah. Semalam ini antum belajar semuanya. Ya. Yang paling penting ini yang pertama yaitu uang, jual beli uang. Jujur, ada nggak di antara anda yang mempunyai usaha pengiriman rupiah ke Indonesia? memang saya tahu tidak boleh, tapi ada atau tidak? Uh, saya tidak akan melaporkan kepada <laughs> bapak itu tidak. Ada atau tidak hanya menyampaikan bagaimana kalau itu ada. Ada? Hah? Eh, Alhamdulillah. Tiriat ada yang pengiriman uang dengan cara gelap ada. <clears throat> ada beberapa orang yang bisa mengirimkan uang di bakola atau di Toko-toko Indonesia sebetulnya tidak resmi tidak resmi yang saya tingkatkan kepada mereka bukan masalah resmi atau tidaknya karena ini gampang terkena riba gampang terkena riba perdagangan uang Ini maksudnya dengan perdagangan uang menukar uang dengan uang anda di sini uangnya apa mata uangnya Real. Di Indonesia mata uangnya apa? Rupiah. Berarti yang terjadi harus tukar menukar uang dengan uang. Berbeda mata uang menukar. Tukar menukar uang ini berbeda dengan menukar uang dengan beras. Menukar uang dengan beras, menukar uang dengan rumah, menukar beras dengan air minum dan lain-lain itu syarat umum jual beli. Bila terpenuhi persyaratan umum jual beli ini cukup. Tetapi untuk tukar menukar uang dengan uang ada persyaratan khusus selain persyaratan umum jual beli. Kalau tidak terpenuhi ini maka jual beli tidak menjadi sah. Baik. Siapa yang bisa jawab persyaratan umum rukun syarat sah jual beli? Siapa bisa jawab? Akad, ya harus ada akad jual beli. Apa perkataan akad ini? Saya jual atau bagaimana? Saya jual, saya beli sendirian atau pakai orang lain? Oh ya, saya jual, saya beli. Time. Kalau tidak pakai akad ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Baik. Pernahkah Anda mengatakan saya beli air pak? Pernah? Pernah mungkin, tapi dalam 10 kali kasus paling sekali Anda ambil saja kasih uang begitu kan? Pakai ngomong nggak saya beli? Hah? pake ngomong nggak saya jual? Sah atau tidak ada jual belinya? Tadi katanya rukun. Syaratnya akal itu ada jual beli akad menjual Yes, yes, yes. Jelas ini. Pernah Anda kata, saya beli. Oh ya, saya jual. Terkadang Anda bilang saya beli. Dia ngomong nggak saya jual? Hmm, Berarti ada akar atau tidak? diam akadnya. Baik. Ka, iya, persetujuan sebentar. Kalau akad nikah, baik. Gimana? Diam saja mertua Anda, tendang anak perempuan <laughs> dengan Anda, Anda tangkap. Seperti <laughs> Anda jual beli air dengan uang. Hah? Sah nggak akad nikah seperti itu? Tidak. Berarti akad jual beli uang dengan barang atau tidak dengan saling diam memberikan dan menerima Oh, <laughs> kalau uruf sah kalau tidak kalau tidak uruf tidak sah berarti saya Hah? kayaknya begitu Baik. Ini penting karena tidak ada satupun manusia yang terlepas dari jual beli ini. Maka sebelum kita membahas jual beli uang, persyaratan umum dalam jual beli. Semoga cukup waktu nanti untuk jual beli uang karena penting. Anda melakukan ini. Saham mungkin nanti kita lihat waktunya. Tapi saya kira cukup, tapi tidak ada masalah. Maka pertama yang kita pahami dahulu apa syarat rukun dan syarat sah jual beli secara umum. Sehingga kita bisa meyakini ini sah jobri atau tidak. Sama dengan kita mengetahui rukun dan syarat sholat. Dengan itu bisa kita pahami sholat yang kita lakukan ini sah atau tidak. Sebelum kita masuk ke syarat akad tadi, secara garis besarnya rukun itu ada penjual dan pembeli. Ada akad terus ada apa lagi? Ada barang. Selain barang apa lagi? uang atau namakan objek akad ma'qud alaih. Jadi ada al-aqid pelaku akad, ada akadnya, kemudian ada ma'qud alaih atau objek akadnya. Jelas? Persyaratan al-aqidain, orang yang berakad ini baik si penjual dan pembeli. Apa syaratnya? Balik. Betul? Betul balik syaratnya? Tidak, mana yang betul? Tadi balik, tidak. Buktinya kecil bisa belanja, salah tidak? Harus ditemani orang tuanya. Harus ditemani orang tuanya. iya, tapi kalau jadi sekolah harus ditemani juga. Hah? Orang dewasa. Di sekolah. Ya? Mungkin tidak ada gurunya. Mungkin gurunya iya ada. Apakah dia belanja? Bu, tolong lihatin saya, saya saya belanja saya. Berarti sebentar. Kalau anda katakan, ah tidak disarankan beli mereka sah jual beli anak kecil. Kalau sah jual anak kecil, bagaimana kalau anak ini terima warisan anak mana bapaknya nak? Bapaknya yang mana sayang? Katanya. Warisan bapaknya ada satu miliar. Kalau dia wafat, dia wafat. Cukup. Satu miliar. Lalu anaknya pengen beli mobil satu. Pakai cek. Sah nggak jual beli anak ini? Tadi sah, sekarang tidak. Mana betul? Iya. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtalul yatama hatta Ida balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim kata Allah uji anak yatim sampai mereka umur nikah berarti yang dimaksud dengan anak yatim orang yang meninggal orang tuanya dan belum sampai umur nikah jelas uji kata Allah uji untuk pedagang sampai mereka umur nikah umur berapa boleh nikah Eh, tenor harus tahu nanti kapan mau nikah bilang orang tuanya. Umur berapa? Umur berapa nikah, nak? berapa? Bilang aja sebetul betul. Bismillah. Sekarang pengen nikah. Sekarang umur berapa, nak? Sembilan. Oh dikit lagi udah boleh nikah insya Allah. Tanya ke abis, bapaknya, menurut apa boleh nikah bapak? Tanya, tanya, tanya. Bapaknya berapa boleh nikah? Anaknya berapa boleh nikah? Hah? 20? 25, 26? 25 ketuaan ya. Dulu bapak nikah berapa? dua enam ya. Jangan samakan merah Waktu umur 26 dari umur 15 sampai 26 merana atau tidak si bapak? Saya tidak yakin. Semua orang merasakan seperti itu. Merana atau tidak Anda dulu? Dari semenjak Anda mimpi basah balik sampai umur nikah merana atau tidak? Maka Allah mengatakan umur nikah itu hatta idza beluk sampai mereka balir. Umur berapa anak balir? Eh, beda-beda, beda-beda, beda-beda. Kalau untuk laki-laki sampai mereka mimpi basah. Ya, udah mimpi basah belum nak? Sudah belum? Belum. Terus yang Ompol itu apa? Ini bukan ompol, bukan ompol. Hah? Ompolnya nikmat, beda ompol biasa. Baunya pun tidak bau pusing. Ketika sudah ini, sudah boleh nikah. Sudah masuk umur nikah jadi. Ya. Sehingga ini dia sudah balik. Dan ini berbeda dari orang ke orang ada yang mungkin 13, ada yang mungkin 12, ada yang tergantung daerahnya. Daerah menentukan, iklim menentukan dan jenis makanan pun menentukan. Ya. Untuk wanita dengan datang haid itu umur nikahnya sudah. Dan ini berbeda dari wanita satu daerah ke daerah yang lain, dari orang ke orang. Ada yang umur berapa biasanya? ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12, tergantung jenis makanan juga. Ya. Semakin gizinya tinggi, semakin cepat dia Ya. Jadi hati-hati Anda kalau kaya, cepat Anda anak nikah. Dia nggak salah, salah Anda kenapa diberikan makanan gizi tinggi. Coba berikan dia makan daun singkong, daun singkong, daun singkong, daun singkong. Sekali-sekali cabai dikit. Ini umur 20 belum tentu dia balik. Tapi Anda berikan makanan dengan gizi tinggi, protein tinggi, cukup 4 sampai masa sempurna, alhamdulillah. Berarti Anda bantu dia untuk cepat menikah. Ya, alhamdulillah gizinya tercukupi kena. Saya semak ya walad. Siapa namanya? Uthman, wanta Syekh Umar Jim banyak. Yusuf. Anda kami merukia Yusuf. أيوة عشرة وأنت ثمان تسعة أنا أنتم dua-duanya saya Masya Allah. Alhamdulillah. Mana anak-anak yang lain lagi <laughs> cuma dua yang hadir. Anak saya ajarkan dia bagaimana cara untuk menikah. <laughs> Salah untuk saya dibawa anak-anak. Nanti sampai ke keluar teman-teman yang hadir ya. Ustadz mengatakan umur balik kita sudah boleh nikah. Kita <laughs> minta ke orang tua untuk menikah. Ini perintah Allah ini ya. Saya serius. Wabtalul yatama hatta idza balaghu nikah. Uji anak-anak yatim tadi karena perbedaan yatim bila seorang bapaknya bapaknya meninggal dan dia belum umur balik. Ketika dia umur balik sudah mimpi basah tadi, maka dia tidak yatim lagi. Karena kalau yatim itu bapaknya meninggal, maka nenek saya juga yatim. <laughs> nenek saya umurnya sudah 93. Yatim pasti dia. Kalau yang anda maksud yatim itu bapaknya meninggal. Tapi maksud yatim itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. tidak dalam Islam dan ini bukan ketentuan dari dari sunnah ini Allah ciptakan manusia dengan umur balik manusia siap untuk hidup. <coughs> siap untuk hidup mandiri. Coba anak umur di bawah biasanya balik berapa? Oh, mantas masih Syekh Umar. Anta kamu umruk kaya Umar? Asyara. Yusuf. Anta kamu umruk kaya Yusuf? Asyara. Bisa bahasa apa sih anak anak eh? <laughs> Saya bisa. Oh Inggris, oh, saya nggak bisa ke Inggris. rugi di negara Arab nggak bisa bahasa Arab rugi. Kalau di Inggris nggak bisa bahasa Inggris rugi. Kalau di sini nggak bisa bahasa Arab rugi. Tapi saya apa boleh buat? Hah? Saya nggak bisa bahasa Jawa. Baik. Ketika anak balik maka ajarkan dia Allah perintah Allah ini kata Allah wabdalul yatama uji anak-anak yatim itu yang masih yatimnya anak yang masih belum balik sampai mereka umur nikah ketika umur mereka berikan harta mereka serahkan sehingga mereka mengelola harta mereka sendiri itu dikembangkan tidak butuh lagi kepada wali yang membantu mengembangkan hartanya lihat Rasulullah diajak berbisnis oleh pamannya umur berapanya? Hah? Umur berapa? 7, 8 Mana yang betul? 12 Atau 10 Atau 9 Hah? Umur 10 diajak sudah Rasulullah ber, berbisnis Berdagang membeli Ikut kaum kafir dagang ke Syam Umur 10 tahun Ya. Yusuf, umur 10 tahun udah diajak bapaknya dagang? Belum. Bapaknya apa kerja Yusuf? Nggak bisa bahasa Indonesia. Tak ada arabiyya Arabia Indonesia Yusuf? uh, you can speak English. <laughs> Eh, English baru nganggup dia ya, luar biasa rugi <laughs> eh, Rasulullah SAW diajak pamannya untuk berdagang membeli barang ke Syam pada umur 10 tahun. Pada umur 10 tahun diajak membeli, diajak menjual. Kemungkinan umur 13 setiap balik sudah siap atau belum untuk berbisnis ini? Sudah siap atau belum kira-kira? Siap sudah ngerti jalan untung ruginya sehingga mungkin anak ini jadi kaya raya di waktu umur kecil saya tanya anda siapa di sini yang paling tua umurnya yang umur 60 ada pak nggak ada 50 50 juta 50 50 pun nggak ada subhanallah antum berapa syekh ini syekh ini berapa syekh 48 48 ah yang benar empat delapan masih bisa nikah tiga lagi berarti ya. Baik, delapan, saya. Jujur, berapa aset kekayaan Anda? Sampai satu miliar lebih? Lebih. 100 miliar? Nggak sampai. sampai. Saya punya mahasiswa sekarang umurnya sekitar tiga 34 di umur tujuh tahun asetnya sampai dua ratus miliar nilai kontrak proyeknya sampai 1,2 triliun. Itu mahasiswa saya. Kalau saya berarti bagaimana? <laughs> saya nggak seperti itu ya, <laughs> saya miskin. Karena dia merintis bisnisnya ketika masih kuliah di S1. Bisnis properti yang dirintis. Dia termasuk pengusaha termuda di Indonesia yang tersukses. Dia sekarang CEO dari si apa Sio namanya Sio dari Elang grup orang Bogor tahu dia dan nanti ketik di internet tahu berapa kekayaannya dia dia merintis kekayaan bisnis propertinya ini semenjak dari kuliah itu pun kalau dari firman Allah telat atau tidak ini harusnya bisnis seperti tadi sekitar umur 15 karena perintah Allah ujian kecil tadi untuk uji untuk apa ini? Uji untuk berdagang, beli barang tawar tanah ini, ah, berapa nilainya perkirakan dari mulai balik. Dan lihat anda, ras mana dan suku mana yang melakukan perintah Allah ini? Hah? Minang, saya orang Minang. Ya. <laughs> Hah? Cina, betul Cina. Cina lihat, Anaknya diajak diberikan di sekolah doang atau diajak ngurusin bisnisnya dia? Diajak ngurusin bisnisnya dia. Ini lebih bagus daripada belajar dari dengan meja. Diajak bisnis langsung. Bukankah ini ada pada masa Rasulullah di mana Rasulullah diajak oleh pamannya berbisnis, berjalan bisnis ke Syam. Pada umur 10 tahun. Tujuannya ini diantaranya. Sehingga ketika dia balik, La kalau terjadi sesuatu siap dia mandiri. Dan pun kalau dia diberikan rezeki Allah siap jadi kaya raya di umur masih muda. Ya. Saya katakan pada mahasiswa saya ini umurnya masih 37. Nilai kontraknya salah satu kontraknya sampai tertinggi 1,2 triliun bangun sebuah gedung. Ya, oh, masya Allah. Silakan, silakan. Mari kita berbisnis. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Mau diajarin jadi kaya nggak kalian? Pada kemana lari? Eh, diajak ngaji dia lari ya, apalagi dia bisnis. Hah? Main bola rugi, bisnis untung. Baik. Ya. Maka saya bilang ke mahasiswa saya tersebut, mahasiswa program S2, saya kan S2 di Taskia, dia masuk di Taskia. Kamu, karena kekayaan segitu banyak, zalim kamu kalau punya istri cuma satu. Ya, kayaknya luar biasa. Bagaimana bisnis seperti tadi? Diajari oleh orang tuanya dari kecil. Maka harusnya ini kita muslim yang mengajarkan seperti itu. Anak-anak, ya, setelah sepulang dari sekolahnya, ikut kita ikutkan dia dalam keseharian kita. Kalau kita punya bisnis dagang, ikutkan dia untuk beli barang juga aja. Untuk kalau jual acur dia jual juga. Apa? Kalau pegawai, ajak dia kalau kerja ikut apa kerja kita coba tunjukin ajarin dia sedikit demi sedikit jelas betul sehingga siap matang dan dewasa dan bertanggung jawab pada umur kecil saya oh, ada punya teman pesantren dulu teman SD kan pesantren jiwanya matang banget jiwa kepemimpinannya kelihatan ternyata beliau ini bapaknya kiai kampung dan kemana bapaknya selalu dengan bapaknya otomatis pergaulannya dengan orang kampung dan dia menjadi cepat dewasa betul bagus dan ini juga tradisi coba lihat ini nggak tahu saya tradisi orang Qatar ya kalau tradisi orang Saudi kalau ada bapaknya tamu tamu laki-laki siapa yang berikan gohwahnya oh, beberapa anak ya kecil kecil ini bagus mendidik mental berani anak kalau di kita ada tamu, anak disuruh kemana? Hah? Suruh masuk kamar, main, sehingga dia tidak malu bergaul dengan orang dewasa. Jadi ikutkan dengan pergaulan orang dewasa. Apa salahnya dia mendengarkan percakapan dan sehingga cepat dewasanya dia, cepat dewasa, cepat minta kawinnya, alhamdulillah. dan cepat kayanya dia ya cepat kayanya. Karena syarat kaya itu nikah. Betul atau tidak ada Hah? Siapa yang di sini bujangan? Ada yang bujangan? Tidak ada? Buktinya saja, Anda kemarin nggak boleh bujangan. Tidak ada yang bujangan. Di antara sepuluh orang terkaya di dunia, ada yang bujangan walaupun kafir? Ada yang bujangan? Ini kenyataan dari firman Allah وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله nikahkan orang yang sendirian di antara kalian baik laki maupun perempuan jika mereka miskin kan takut dia kawin tahuilah Allah berikan kekayaan pada dia Allah berikan kekayaan pada dia bandingkan waktu anda bujangan dengan menikah kaya mana Kayak mana Pak? Kayak nikah betul, betul. Allah bukan rezeki Anda ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Anda kaya, nikahnya lebih dari satu. Setuju, Bebo? Oh, Masya Allah setuju. setuju. Hah? Sangat setuju Bapak siapa namanya? Sangat setuju Pak? Hah? Ini enggak ada istrinya, enggak ada apa Coba apa? Allah ibarat Ya. Ini syarat pertama untuk orang boleh melakukan jual beli. Balik, salah sahnya. Sebelum balik, ketika anak masih boleh, tetapi dalam rangka untuk belajar. Karena kalau tidak sah jual beli anak, anak tentu Allah tidak mengatakan ujilah dia. Tetapi sebesar apa anak-anak boleh melakukan akad transaksi jual beli sebesar yang pantas oleh dia. Seperti beli permen, beli makanan kebutuhan dia boleh. Beli motor, beli mobil nggak boleh. Kantor nawar tidak boleh. Jelas ini persyaratan pertama ini ya penting pelajaran andai tidak ada dapatkan pelajaran kecuali mendidik anak untuk menjadi pebisnis orang kaya tadi cukup karena sunnah Rasulullah ada orang Arab begini ya. Orang Arab berbisnis. Dan ini kullu baik ketika Rasulullah ditanya apakah profesi yang paling baik maka Rasulullah mengatakan mau kullu bayin mabrur setiap jual beli yang benar yang sah yang dari Allah itu profesi yang terbaik profesi jadi pegawai walaupun gaji dengan 30 ribu Royal Qatar tetap sebagai orang suruhan, orang bawahan. Yang lebih baik lagi berbisnis. Kalau Anda memiliki perusahaannya itu bagus banget. Daripada direkturnya, ini bagus memegang saham terbesarnya. Iya atau tidak? Iya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau Anda bisa pilih, tidak bisa pilih apa saja. Apa saja baik dan selain penting halal. Maka ini pentingnya mengajarkan anak-anak kehidupan, hakikat kehidupan, bukan dibiarkan jadi bagus sekolah saja. Bila anda sebagai pedagang, aja anak dagang, ikuti anak menggeluti ya, profesi anda, kesalahan anda, sehingga dia tahu nilai susah uang itu. Kalau dia tinggal merengek minta uang saja, dia tidak tahu susah uang sehingga tidak bisa memanfaatkannya untuk kebaikannya. Jelas tentu ini. Ini persyaratan pertama untuk orang yang melakukan akad jual beli pertama apa tadi? Balik. Maka tidak sah jual beli anak-anak kecuali huh, untuk jual beli objek yang biasa mereka lakukan murah harganya. Kenapa ada pengecualian? Karena ada ijma para ulama dalam hal ini di mana Anak-anak kecil di masa usul juga ujar beli untuk hal yang kecil. -kecil. Jelas sampai di sini. Ini persyaratan pertama. Orangnya balik berakal. Tanda-tanda balik tadi dalam anak ya. Tahu tadi kan tanda-tanda balik? Bagi lagi. Tahu apa tidak nak? Osman. Ta'al falamatul bulugh. Ah, bisa bahasa Arab ternyata anaknya. Alhamdulillah, kalau tidak kita bisa bahasa Inggris doang bisa. Ngeleng dia tanda-tanda balik huh? bagi perempuan haid bagi laki-laki mimpi basah oleh air bila tidak ada tanda-tanda ini dengan umur 15 tahun hijriyah bukan komariyah bukan Syamsiyah ada perbedaan atau tidak? ada pertamanya berapa bedanya? 11 hari kali 15 berapa ini? sudah banyak 150 hari kan ya? berapa bulan ini? 5 bulan. Berarti 15 tahun Syamsiyah kurang 5 bulan. Sudah balik anak. Walau tidak ada tanda satupun juga. Sudah balik. Ingatkan anak ini. Ingatkan dia bahwa semua tanggung jawab dosa-dosanya kepada Allah yang menanggung. Pahalanya akan mendapatkan sendiri keuntungannya. Oleh karena itu siapkan dia dengan menghadapi kehidupan dengan baik dengan cara diajar untuk berbisnis tadi. Ini persyaratan pelaku dua akad tadi. Balik, kemudian ber berakal. Maka jual beli orang yang tidak berakal sah atau tidak? Tidak sah jual beli tidak berakal. Siapa yang tidak berakal? Gila, nah, gila tidak sah jual belinya kan ya? Tentu. Siapa lagi? Hah? Orang tidur bisa jual beli orang tidur? Orang mabok, kecuali orang mabok. Ijma para ulama orang mabok sah jual belinya. Ijma para ulama saya ulangi. Ijma para fuqaha semuanya orang mabok sah jual belinya. Kecuali Mu'tazilah mengatakan tidak sah. Jumhur para ulama kaum muslimin sah. Jelas? Ya silahkan nama Bob, saya beli link Cruisernya Dengan ruang warna merah. Tiga biji. Kalau mabuk kan mau aja dia kan? suruh dia tanda tangan tanda tangan mikirin akadnya jelas terus <laughs> itu tanda tangan dia. Nah, halal atau tidak dapat link kursornya ini? Halal karena <laughs> prolama sepakat mengatakan seluruh akad mendukung dalam mabok sah sampai pun akad menceraikan istrinya sah dia lagi gila mamanya lagi mabok bilang kuceraikan kamu ceraikan lagi kuceraikan udah pulang ke bapak orang sudah gak boleh datang mendatangi istrinya lagi karena dengan begini mau nggak mabok hilang mobilnya hilang rumahnya hilang tanahnya ketika sadar hilang istrinya saya mau mabok Jelas? Baik. Ala kulihat sah semua akad jual belinya menurut syariat Islam. Baik. Syarat orang yang melakukan jual beli ini balik tidak disyaratkan balik berarti ya hanya disyaratkan berakal bukan dengan cara mabuk kemudian apa lagi syarat orangnya tidak terpaksa maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa oleh lawan telah jelas ini dasar sah jual beli orang yang orang yang dipaksa oleh pihak pembeli ah, penjual dibeli atau penjual yang memaksa pembelinya jelas ini perkara Allah mengatakan ilah ataupun tijaratan antaradim minkum dalam hadis Rasulullah inna mandayu antaradim jual beli itu dengan saling itu. bila ada yang terpaksa dan dipaksa oleh pihak lain ya maka tidak ada syarat ridho dengan demikian tidak sah jual belinya ini persyaratan orangnya persyaratan akadnya harus ada ijab dan kabul ijab dan kabul ijab artinya apa angkat siapa yang memulai kalau penjual yang mulai berarti dia menjual akadnya ijabnya kalau pembeli mengatakan Pak saya beli ijabnya dia membeli. Yang dia mengatakan iya ya udah sekian. Itu kabul dari pihak kedua. Ini pendapat yang terkuat tentang ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini persyaratan ini karena Allah maka Saling rebo. Kalau dengan diam saja bisa nggak diketahui keredoannya? Si penjualan pembeli bisa atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Kapan iya, kapan tidak? Tidak tahu. Kapan iya? Kalau dengan koroin yang kuat. Disewanya ruko dengan harga 100 juta setahun. Barang-barang digajinya pegawai untuk membeli barang, menyusun barang di dalam ruko tadi. Ditulisnya harga barang. Ini redo yang terjual atau tidak ya? Hah? sudah ya? Redo ya? ditulisnya dijual sekian, kemudian dikajinya pegawai untuk mencatat setiap transaksi. Ya. Ketika itu Redo nggak dia menjual barang-barangnya ini? Redo atau tidak? Redo. Maka menurut mayoritas para ulama sah jual belinya walaupun si penjual tadi diam saja yang kasirnya. Tidak bilang saya jual ya, oh ya saya beli ya. Kecuali menurut mata. Syafi'iyah. Ya, Baik, siapa yang mazhab Syafi'iyah? Tujuh tangan. Tujuh tangan yang mazhab Syafi'iyah. Enggak ada mazhab Syafi'iyah di sini? Tidak ada mazhab Syafi'iyah. Hah? Semuanya karena semua Syafi'iyah enggak perlu tangan begitu. <laughs> iya betul. Teman saya kuliah di Malaysia, ada budak Malaysia di sini tidak hadir teman-teman dari Malaysia ada? Ada dari Malaysia? Ada mana Malaysia? Oh, masya Allah. Di Malaysia bisa tak kita jual beli diam saja tanpa kita katakan saya beli, saya jual? Bisa? Oh, berarti keluar dari mazhab Syafi'i orang Malaysia sudah. <laughs> ada teman saya dia kuliah di UK apa ya? Apa UKM? Kebang, Malaysia, dia ekonomi Islam di Sarawak kata dia Sarawak yang dekat Kalimantan kan ya dia pernah datang ke sana kopi pak kopi gelas. tunggu lama nggak datang katanya katanya teman kamu nggak bakal dikasih kopi kalau cuma kopi pak segelas pak saya beli kopi satu gelas <laughs> itu baru datang oh, kopi satu gelas apa maksudnya Oh iya, pak kopi saya beli satu gelas, baru dikasih kopi satu gelas. <laughs> saya jual kata si bapak Malaysia itu. Begitu. Mereka kuat memegang madhab syafi'i. Berarti itu Malaysia nya mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tak ada lagi pakai madhab syafi'i. Ha? tak ada lagi. Yang dia masih kuat memegang madhab dia. Gak bakal <laughs> ganti kopi ada kalau kopi pak segelas. Tapi pak saya beli kopi satu gelas. Ini berikan kopi satu gelas. Saya jual kata dia. Ini madhab syafi'i seperti ini. Jelas? Berarti anda mata anda nggak ada syafi'i di sini? Untuk ini anda nggak mau syafi'i? Enggak boleh begitu ya akhi. Enak saja ketika mata pilih yang enaknya saja. Jadi pendapatnya Allah oh, aja. Allah hanya mensyaratkan saling redho. Saling redho itu bisa diketahui dengan tanda-tanda atau kolain, tapi dengan kata-kata pasti sudah saling Ketika dia mengatakan saya jual kopi satu gelas, saya beli, Reda atau tidak ini pasti tuh. Pak kopi satu gelas belum tentu maksudnya mau beli dia, tiba teman minta. Gak punya uang untuk bayar. Iya atau tidak? Iya. Luar biasa orang Malaysia. Di dulu nggak pakai mazhab. Di dulu nggak pakai mazhab. Di mana? Di supermarket. Oh. Kan orang mana dia? Lu, lu supermarket India kan ya? India mazhabnya apa? Hanafi, Hanafi boleh. Kalau ada Syafi'i enggak boleh ya. Hanafi boleh ya. Memang mereka betul selama mazhab mereka. Selama yang mengatakan harus mengucap melafazkan saya jual saya beli itu hanya mazhab Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan boleh. Hanafi boleh. Baik. Jelas? Antum mana Syekh? Antum dari mana Ustaz? Lombok, Matanya Syafi'i saya tahu. <laughs> Mazhab Syafi'i subhanallah. Mazhabnya kuat dari satu sisi, tapi tidak cocok dengan lihat baca kita kita Syafi'i ya. Di antaranya Syirbini mengatakan dalam buku dia tidak sah dengan cara diam saja. Mu'atoh namanya untuk barang yang kecil bisa, dan untuk barang yang besar nggak bisa harus dilepaskan karena Allah mengatakan illa antakuna tijaratan an taradid. Jual beli yang kalian sering itu. Dengan mengucapkan pasti sering itu kan? Saya jual, saya beli pasti itu. Tapi dengan diam saja, pasti ada atau tidak? Belum tentu. Tetapi dengan karain dengan tanda-tanda bisa dikatakan dia ada atau tidak. Apa tandanya? Kalau di kontraknya ruko begitu mahal, di gajinya pegawai digantung, dipasangin harganya juga. Ini redo dia buat jual berarti. Bukannya sekedar buat hiasan saja. Bagi jumhur ulama cukup, malam Syafi'i tidak cukup. Jelas? Dan yang wajib dalam hal ini, wallahu dalam alam dalam madhab jumhur para ulama. Cukup dengan diam saja, Anda berikan uang dan terima barang. Selesai angkatnya sudah. Jelas ini? Untuk ma'kud alaih Selesai persyaratan akad. Persyaratan ma'kud alaih objek yang diperjualbelikan selain uang dan emas dan perak. Namun emas dan perak memiliki kekhususan dalam persyaratan akadnya, ma'kud alaih objeknya. Ada penambahan. Selain ini, selain ini, persyaratan pertama apa? halal itu apa? Iya, maksud haram itu apa? kah? Atau didapatkan dengan cara halal atau maksudnya? Tadi Antum tidak ketawa ya? Ya, saya numpang antum ya. Saya panitia tadi Pak. Anda paling berang paling beliau aja. Satu. Boleh kan akad? Akad numpang boleh? boleh hamsah kalau ya pertama persyaratannya barang tersebut bukan najis. Ya kuna tahiran. Objek barang yang perlu belikan bukanlah barang yang najis. Maka حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به diharamkan bangkai darah ya sudah dan semisal karena Allah ini semuanya najis atau tidak ini najis diharamkan untuk dimakan dan juga diharamkan untuk dijual belikan maka menjual belikan najis tidak sah jelas ini persyaratannya adalah barang yang suci najis pelajari apa itu najis. Terlalu panjang kita membahas apa itu najis. Sampai jam berapa ini? Sekarang jam satu ya. ya. So, jam berapa? Ya, setengah jam lagi cukup 40 menit untuk tanya jawab. Maka persyaratannya barang yang suci, suci. Barang ini perjual belikan. Untuk barang yang najis, tidak boleh anda perjualbelikan karena ini jelas kezalimannya jelas kezaliman bila ada tetangga anda setiap pagi menghadirkan satu kilo pembuangan dia dan keluarganya Hah? anda terima atau tidak dari sini tidak kan marah anda kan ya Hina. Nah, apalagi kalau dia minta uang diserahkannya minta uang dia <laughs> saat tidak ini akadnya tidak kan ya? Bagaimana bilangan najis ini memiliki nilai ekonomi? Hmm? Sah atau tidak perjualbelikan? Ya. Tidak sah juga menurut pendapat mayoritas para ulama. Bagaimana kalau anda jual darah najis atau tidak darah manusia? Najis atau tidak? Boleh diperjualbelikan? Kalau Anda butuh untuk diri atau keluarga donor darah, dapat gratis. Hah? Gratis dari mana ya, Caranya gratis biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya apa ya, ya? Alatnya yang mahal, sehingga kita beli alat. Iya. Beli alat atau jasa alat? Anaknya alatnya cuma suntik doang. Kan? Iya dari Jerman, tapi berapa harga selangnya ini? Ya, ini najis. Andai pun mereka perjualbelikan, yang maksud dengan perjualbelikan dapat keuntungan nggak PMI tadi dari rumah sakit tadi dari penjualan darah ini? Saya tanyakan langsung di sebagai rumah sakit ketika masih kajian di sana, mereka bilang dapat keuntungan. Memang disubsidi oleh negara, barang-barangnya itu murah, tapi tetap mereka dapat keuntungan ambil margin keuntungan sekian kecil memang, tapi ada. Tapi ada. Bukan gratis. Kalau memang tidak ada dapatkan darah dengan cara gratis, apa boleh buat? Ya, daripada mati tidak darurat namanya itu membuat akad tadi. Pada saat tidak boleh. Nah kalau anda ditawarkan ketika umpamanya ada seorang yang membutuhkan donor darah dan dia menawarkan dan darah, darah anda dia bagus hasil ceknya juga bagus cocok untuk ditransfusikan kepada ah, keluarganya sakit ini lalu ditawarkan anda uang sekian anda tawar lagi per liter seribu berapa ada? Sampai liter cukup, bisa mati, mati orang yang liter. Berapa darah manusia berapa liter? Sebelas liter semuanya. Hah? Lima. Seliter masih bisa hidup kan? Diambil. Sebagian orang masih bisa, sebagian tidak. Anggia diambil seliter, sudah saya beli seribu real Seribu real Ini jual beli namanya tidak boleh. Tapi kalau umpamanya dia mengatakan, ya udah ambil, kemudian diberikannya uang setelah itu. Ini boleh atau tidak? Boleh. Ini bukan jual beli. Tidak ada akad jual beli. Dia hanya memberikan hadiah, terima kasih karena sudah membantu untuk mendapatkan darah tadi. Kalau tidak, ini putar-putar saya susah. Saya mencari untuk mendapatkan darahnya. Wallahu taala Karena darah termasuk najis. Tidak boleh berjual perjualbelikan. Apalagi najis kotoran manusia maka tidak boleh diperjualbelikan ini. Pupuk tinja tidak boleh diperjualbelikan. Bisa dapat gratis pupuk tinja? Pupuk kandang najis atau tidak? Hah? Mantapnya apa? Kalau Syafi'i ya, pupuk kandang najis. Hah? Tai ayam di kandang najis kelatang ayam dipupuk bercampur dengan tanah tidak bercampur dengan pupuk yang lain khilaf ini karena khilafnya para ulama tentang kotoran hewan yang dimakan dagingnya sepakat para ulama bahwa hewan yang tidak dimakan dagingnya kotorannya adalah najis contohnya apa kucing kalau dimakan dagingnya maka kotorannya adalah najis apalagi Hah? anjing kotorannya tidak najis karena dagingnya pun tidak dimakan untuk hewan yang dimakan dagingnya seperti ayam kambing, sapi, kerbau dan lain-lain dimakan dagingnya, maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat mazhab Syafi'i tetap najis karena keumuman sabda Rasulullah SAW inna hulis ketika raul Rasul itu adalah kotoran baik hewan dimakan lagi ataupun tidak jumhur ulama mengatakan tidak tidak najis ya karena Rasulullah SAW membolehkan sholat di kandang unta pada kandang unta itu ada kotorannya atau tidak ada berarti menunjukkan tidak najis kalau kotoran yang tidak najis, boleh dimakan berarti? Boleh. Boleh. Boleh. Allahu Akbar. Tidak semua yang tidak najis boleh dimakan ya. Ini najis atau tidak ini? Boleh dimakan? nanti Ngantuk sudah. Iya, ada lagi kainah makanan lain lagi. Kainah najis lain lagi. Kayak tidak bukan semua yang tidak najis boleh dimakan. Kainah makanan itu berguna atau tidak bermanfaat atau tidak. Ya. Sampai jam berapa kayaknya 10 ya? Oke, ngantuk. Jam berapa sekarang ini? Jam 9 sudah. Saya kira cukup sampai di sini saja. Kita akan jawab untuk pengembangan materinya. Ya. Silahkan kalian bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang jual beli uang belum. Besok insya Allah kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya langsung boleh. Kenapa harus pakai WhatsApp? Lama nyampainya. Ke Amerika dulu ya kan? Empat Eh, kalau kita apa ni uh, eh, belah dengan orang yang bukan beragama Islam, ya. Dia, dia punya akal tu macam mana itu? Oh, masyaallah bagus tanya mengingatkan. Apakah disyaratkan untuk sah jual belinya dia Islam atau tidak? Tentu, ya. Tidak ada persyaratan setelahnya jual beli Muslim. Mana dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjual beli dan bermuamalah dengan Yahudi Yahudi dikenal sebagai para penguasa pedagang di kota Madinah di waktu itu. Beliau pernah membeli dari Yahudi, pernah minjam dari Yahudi. Boleh ini dengan asalkan semua syaratnya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Boleh juga bekerja dengan non Muslim. Perusahaan Anda apakah semua perusahaan pemilik Muslim? Hah? Apakah semua perusahaan pemiliknya Muslim? Tidak, dan kebanyakan makan non Muslim yang memiliki. Boleh. Jual beli jasa dengan dia. Anda berikan jasa, lalu Anda jual jasa kepada dia, lalu Anda dapatkan uang. Ali bin Abi Thalib beliau diminta oleh seorang wanita Yahudi untuk mengambil kurma satu pohon. Satu pohon dapat satu satu ini tandan dapat cuma satu biji. Ya, bekerja dengan Yahudi dengan persyaratan kecuali satu boleh bekerja dengan Yahudi kecuali pekerjaan yang menghinakan martabat Anda. Seperti untuk membersihkan najis di tempat umpamanya di tempat peternakan babi maka tidak boleh karena menghinakan agama atau seperti umpamanya sebagian sebagian yang hanya duduk untuk hormat saja kepada dia kalau dia mau satpamnya ya tidak boleh tapi untuk pekerjaan atau untuk bisnis atau untuk jual beli boleh. Boleh. Jelas ini. Eh, akhir-akhir ini kita terima sering terima apa? Istilahnya istilah edaran mengenai boikot mengenai produk-produk tertentu. Ya. Karena produk ini berkaitan dengan jual eh, beli. Bagaimana hukum jual beli dari produk-produk ini? Membelinya maksudnya. Atau kita membantu menjualkannya juga. Hah? Ya. Hukum asalnya boleh. bukan Bukankah Rasulullah dengan Yahudi di Madinah juga waktu itu perang atau tidak? Perang. Tapi Rasulullah melakukan akad dengan Yahudi Madinah atau tidak? Iya, karena mereka menguasai perdagangan di waktu Sampai sekarang jika mereka menguasai perdagangan, maka tidak ada masalah Anda membeli dengan dia. Jelas? dikatakan bahwa bukankah keuntungan dari penjualan kepada Anda tadi sebagian digunakan untuk dikirim dan membunuh kaum muslimin di beberapa negara? Begitu kan? Ya. Sama halnya di waktu zaman Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah dengan ini bisa perang? Tetapi apakah Rasulullah menghentikan Yahudi? Tidak. Karena tolong menolong yang langsung itu yang diharapkan. Kalau tidak langsung tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Jelas bang, Kalau Anda tidak mau melakukan perdagangannya, silakan. Gak ada beli produk produknya bagus. Tapi Anda menghalalkan dan mengharamkan tidak bisa. Ketika Anda tidak mau beli produknya karena tahu Anda bahwa sebagian dari keuntungannya untuk membantu merusak kaum muslimin, bagus. Tapi mengharamkan tidak bisa. ولا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام itu kepada Allah. Jangan seenaknya lidah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini halal dan haram. Anda tidak mau urusan Anda. Mengatakan halal dan haram tidak bisa. Jangan Rasulullah ketika dia mengharamkan nazafir. Allah mengingatkan Rasulullah. Ya ayuhan nabi, lima tuhatimu ma ahallallahu laka tabtari mardata azwajik. Kisah ini ma'ruf. Rasulullah memiliki beberapa istri kan ya? Di salah satu rumah istrinya ini, dia tahu bahwa kebiasaan Rasulullah suka mengofir madu, madu yang mana sudah diolah. Ya. Maka setiap di rumah istri yang di sini terus Rasulullah minum ini. Senang Rasul di rumahnya. Dan istri-istri lain kira-kira bagaimana? Cemburu. Mereka bikin makar. Makar para istri itu bukan satu hal yang baru. Sampai istri Rasulullah juga bikin ha, ah, makar sama mereka. Jelas, jangan ini menjadi penghalang Anda untuk menikah lebih dari satu. Jelas atau tidak? Alhamdulillah jelas. Penghalangnya pintu pelang rumah. Dilemparkan istri kemana? Kepala anda tidak istri anda tidak seburuk itu ya. Saya tahu istri anda yang semua Allah solehah baik dan siap menerima. Iya kan? Siapa namanya Pak? ya. Maka mereka bermakar mengatakan sama mereka, bila Rasulullah bermasjid yang satu dari istri yang itu tutup hidung kalian. Karena Rasulullah tidak ingin mengeluarkan bau tidak sedap. Maka ketika Rasulullah dari rumah ini pergi ke rumah yang di satu lagi dia tutup hidung. Bau Rasulullah, makan apa kamu? <laughs> Istri yang satu lagi juga begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, aku makan minum mawafir di rumah istri yang itu. Sekarang aku haramkan mawafir. Maka Allah memarahinya. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك langsung memberikan firman wahai Nabi kenapa engkau haramkan terhadap dirimu sesuatu yang Allah halalkan hanya untuk mencari keadaan istri-istrimu Anda tidak mau makan di produk yang kita tadi bagus tapi mengharamkan bukan urusan Anda Rasulullah pun tidak bisa menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah yang memiliki hal ini jelas ini Jelas? Madu Yaman. Hah? Tadi madu Yaman kan ada <laughs> Rasulullah SAW. Hati-hati istri ibu kalau suaminya minum madu Yaman. Baik. Ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya tentang pembelian dengan debit card atau kredit card. Ya. Yeah uh, eh, sistemnya mungkin terbiasa langsung. Jadi nantinya saya akan berkembang lagi pertanyaannya, tapi hanya mau pertanyaan dulu tentang bibirka dan bibirka. Lanjutkan perkembangannya sehingga sekalian saya jawab. uh, dan kredit Kalau kita di ini kan sudah ada produk dari bank Islam, ya. dan ada dari bank konvensional. Yeah. Nah selanjutnya pertanyaannya, yang di, eh, yang dikejar kita mungkin sudah tahu karena akan dipotong dari berapa kita punya eh, uang kita yang ada di bank langsung dipotong. Yeah. Eh, kalau kredit card ada juga kredit card yang diberikan oleh bank konvensional dan bank Islam. Yeah. Yang dari bank Islam sebelum kita uh, akhirnya membuat perjanjian maka pada tanggal tertentu akan dipotong dari uang kita. Jadi sebenarnya dia tidak akan mengambil keuntungan dari kredit tadi. Ibaratnya eh, kita e, ditunda pembayarannya saja. Ini kartu kredit yang secure yang nah, ada. Iya. Islamic iya. Selain ini secure yang ada saat saldo kita. Ya. Artinya tidak bisa kita melakukan melakukan kontrak di atas saldo yang ada kan? Ya, jadi eh, eh, kita harus punya saldo nyata. Saldo minimalkan ya, dan transaksi kita nggak boleh melihat saldo minimalkan ya. Ya. Ya berarti pakai uang sendiri sama fungsi dengan kartu ATM, debit card. Ya, saya maksud saya uh, uh, hukumnya tadi pak. Boleh, dua-duanya boleh. Kalau yang seperti itu boleh, karena berarti uang anda yang dipakai. Walaupun ditunda pembayaran. Kenapa ditunda kan bukannya langsung di? Bukan pak kalau ini dekat, ambil-ambil saja contoh, setiap tanggal 20, seluruh pembayaran saya akan diakumulasi. Taruhlah saya membeli tanggal satu bulan ini, bulan September. Iya, tapi kan yang pertama membayarkan uang uang bank dulu kan ya? Iya. Iya, kan cash seperti jual belinya. Hanya kita nanti kalau nggak ini maka dipotong ke saldo kita. Kan uang kita juga kan berarti. nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya over dari target itu bisa kena denda. Ah, lain lagi, ini kan bukan Islam. Kalau dari Sorry, tidak ada, tidak ya. denda. Kalau tidak ada denda, lain itu ya. Nah, kalau ada yang denda gimana? Kalau yang denda riba, nggak boleh. Tapi mereka lakukan. Zina juga haram orang melakukannya. Syirik juga haram orang melakukannya. Orang melakukan bukan dalil menjadi boleh ya. Kalau kita agree dengan kayak gitu gimana atas sebagai anu kita setuju dengan jiwa. Setuju dengan jiwa. Nah, dengan... Iya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Setuju mungkin karena kita tidak tahu menurut kita. Iya kita transaksinya orang bikin kita bikin ternyata bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka cabut kartu kredit tadi. Karena ini kartu hutang yang ada ribanya kalau terlambat dikenakan penalti ya teramat dari 45 hari kan ya Hah? dikenakan penalti berapa 2 persen 2 sampai 3 persen per bulan ini kalau keselamatan seperti ini adalah tiba kemungkinan tidak boleh digunakan mengambil kartunya pun tidak boleh jelas bisa hidupkan tanpa kartu kredit bisa alhamdulillah Sebagian orang <laughs> ada yang tidak bisa tanpa kartu kredit. Bagaimana mendapatkan pinjaman berupa uang dari bank secara halal? Bagaimana mendapatkan pinjaman uang dari bank secara halal? Bagus pertanyaan. Tapi lebih bagus lagi, bagaimana mendapatkan bantuan dari bank secara halal? Bukan pinjaman. <laughs> ada ini dapatkan dana donasi gratis tanpa ada pertambahan. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada emang tidak ada ya. Karena bank itu tujuannya dia hanya berkisar di antara uang nasabah dengan diputar kepada kemudian kemudian e, pemilik usaha kemudian dapat selisih keuntungan buat dia selisih riba atau bunganya buat dia dia berikan bunganya kepada penabung sekian persen dan dia terima lebih itu selisihnya ini yang buat ya. Begitu gayanya. Ala kulihal, bagaimana cara mendapatkan pinjaman tanpa riba? Caranya, caranya satu, ya. berapa yang anda pinjam sebanyak itu yang wajib anda bayar. Ada seperti ini? BMT ada atau tidak? Anda punya satu miliar kembali satu miliar ke BMT, bisa? Tidak ada ya. Tidak ada. Bisnis. Bisnis. Bisnis. Dalam Islam bisnis boleh. Tetapi jangan uang berikan kemerikan uang berlebih. Karena ini riba jadinya. Tetapi jual barang. Dia bilang umpamanya ini ada kasus banyak kasus seperti ini sering. Dia cuma saya bukan anda mungkin tidak menghayatinya sehingga tidak tahu. Ada teman saya, teman kuliah di Libya dahulu, dia pedagang kambing. Lalu ada peternak sapi jual ke dia. Dia bilang saya nggak perlu, saya sapi kurang, bukan dagangan saya. Itu udah kapan mau bayar bayar Dibelinya sekitar 200 juta. Ya. Berarti sapi tunda 200 juta. Kemudian ini lumayan kan? dijualnya cepat terjual sekitar 190 juta rugi berapa dia 10 juta tapi kemudian diputarnya lagi berkambing untung dia dalam waktu tempo pembayaran tadi sudah kebayar Kenapa modalnya ini kan nah, bisa namanya tawar anda beli barang kemudian untuk dijual lagi rugi sedikit tapi nanti diputar dalam bentuk bisnis barang yang menguntungkan Anda. Tapi pinjaman saja tanpa ada riba tidak ada di bank ya, akhi. Di bank tidak ada. jadi mungkin di bank Bang apa Bang Udin mana Bang Udin? ada Bang Udin nggak ada di sini? Bang tayo ada Bang tayo Bagaimana untuk kepemilikan rumah atau KPR melalui bank secara syariah? Memiliki rumah atau KPR dari bank secara syariah ini juga <laughs> tidak ada. Untuk kan? kenapa tidak ada nya kan? Yang ada di bank syariah, ah, kalau KPR, siapa yang pernah melakukan KPR dengan bank syariah sehingga contohnya lebih real? Ada kredit pemilikan rumah dari bank syariah ada yang dilakukan di Indonesia ada? Ada? Coba silakan. Bagaimana bentuk skemanya? Siapa ada? Bapak melakukan langsung dengan mereka kontrak. Uh, iya. ah, pertama bagaimana? Bapak beli DP dulu atau dia beli rumahnya dulu? Uh, eh, DP, DP dulu. DP dulu. Mereka sudah memiliki rumah atau belum? Belum kan? Lalu DP ini kan bagian dari jual beli. Iya. Kenapa dia menjual barang yang belum dimiliki? miskin dan bagaimana <laughs> tidak ada barangnya. <laughs> Maka ini kesalahan fatal. Kan baca di buku Atar Barat bagaimana? tidak pernah dia membeli Ah, tidak pernah beli lu untuk Kasih uang saja beli sendiri. Iya. Iya kasih uang sendiri, ini uang beli sendiri. Ya, ya nanti bayar berlebih. Iya ini nggak ada bedanya dengan riba. Pinjamin uang bayar uang dengan uang berlebih. Kalau ingin syar'i, kalau ingin syar'i, sampaikan konsep Anda. Katakan kepada bank syariah tadi, bank syariah saya hormat dengan posisi situ itu sudah ada, harganya sekian. Terus silakan Anda beli dulu cash, Anda beli memegang 500 juta, nanti saya siap beli dari Anda bila setelah Anda beli. Ya udah, kami beli dulu, besok-besok datang ya. Sudah gimana? Sudah beli udah. Ini sudah suratnya sudah kamu kami beli. Sekarang saya beli dari Anda dengan nyicil selama tiga tahun. Berapa Anda jual? Saya jual 700 juta. Untung bangi berapa? 200. Boleh saya beli. Tapi syaratnya terlambat saya bayar cicilan angsuran nggak boleh denda. Hah? Mau nggak bang? Bang? Kenapa rugi bisnisnya? Kan sudah 17 juta kan dia ini. Kemudian surat-surat masih di tangan dia. Kalau nggak lunas kan saya bisa apa apa. Bukan, bukan nggak dibayar, ya ditarik dia, ditunda suratnya. Telat. Biasanya tunda sebulan di telepon. Gitu. Di, telepon ya nggak apa-apa, jawab nggak ada. Apa <laughs> jujur jujur ya, iya. jujur nggak ada, mau apa? Biasanya orang yang ditelepon melihat bang langsung nggak mau diambil. Tapi diangkat aja, nanti telepon angkat aja. Ah. Baik. Kecuali dia kalau kirim preman. pun dia kirim preman, ah, lainnya dengan baik. Dalam waktu sholat, ajak dia sholat jemaah. <laughs> Sehingga dia bertobat preman yang membantu riba dia. Bila ada persyaratan terlambat, ah, dikenakan sanksi dalam bentuk gharamat takhir sanksi keterlambatan, ah, takzir menurut mereka dalam bahasa Arabnya, atau ta'id menurut mereka dalam bahasa Arab ganti kerugiannya ini tidak syar'i. Bacaan syariah itu pakai nggak takzir atau ta'wid? Pakai, tidak syariah itu pak. <laughs> nah, namanya saja Ta'zir dan ta'wid intinya sama dengan penalti di bank konvensional. Beda nama saja. Ya. Yang ini murni riba, yang ini ribanya abu-abu. Karena namanya beda. Maka Allah taala alam, bisa nggak Anda beli KPR rumah dengan cara kebang syariah, murni syariah? Insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Caranya saya menemani sudah dua kali kasus 20 pelopor saya temani ke dua yang berbeda. Developer ini dia memiliki rumah sekitar 200 unit sebuah di daerah Bogor. Ya. Dia siap membangun, tetapi tentu dia tidak punya kemampuan untuk menjual dengan tidak tunai. Karena dengan tunai tentu yang bisa sedikit paling kebanyakan dengan tidak tunai itu dengan cara angsuran kalau bank tadi kan punya kemampuan finansial keuangan untuk mengcover ini maka dia mengatakan saya temani kepada anda siap jual ada perumahan Hah? di mana siapa yang punya Pak Dokter Lukman SPOG iya. Hah? Bukan, bukan, bukan dia yang saya temani. Pak Dokter Lukman SPOG dengan satu lagi dokter juga yang dia punya kontraktor berdua. Saya temani ke Bank Mawar Indonesia. Ya, mereka dia jemaahnya kebanyakan orangnya sudah ngaji, itu nggak mau tahu bahwa denda keterlambatan riba. Kalau digunakan cara KPR biasa, nggak ada yang mau beli. Dan dia pun nggak ingin riba. Maka enggak temani, saya teman dia ke kantor pusat Bank Indonesia. Sampai di sana, bagian kepatuhan syariah itu ternyata mahasiswa S2 saya di salah satu perguruan tinggi. Hei, kamu bikin riba saya <laughs> nol penilaian anda. Salam. Mereka pun sebetulnya setuju ingin sesuai syar'i. Bangsa yang ingin sesuai syar'i. Ya, ketika saya tantang tawarkan ini mereka siap, mereka siap bangun. Ya, cuma anda tolong jualkan dan jangan pakai persyaratan denda keterlambatan. Aman untuk anda karena balik namanya kan setelah lunas. Kalau mereka tidak bayar atau mereka nakal, tinggal dijual ke pihak yang lain. Kan tidak bisa secara hukum, secara nggak bisa dia kembalikan haknya dia kembalikan haknya dia jual rumahnya berapa terjual apa untung utang anda piutang anda sisanya berikan kepada dia secara hukum positif dan hukum Islam itu yang betul bisa dan ternyata akhirnya bisa uang tersebut kami beli dengan persyaratan kemudian dia jual dengan tanpa ada persyaratan penalti tadi bisa insya Allah kan pada saya bagaimana pandangan syar'i tentang langsung atau ini? Eh, Tadi ada yang Enggak, enggak. Ya langsung aja. tuh, serantuk, tuh. Itu Pak Jusen dari mana? Ah, silakan yang masuk. Dari Saudi beliau, masya Allah. Dari Saudi, dari Aramco atau dari mana dari Saudi? Eh, alhamdulillah dari Aramco. Sehat. Alhamdulillah. Ada titipan pertanyaan. Dari mana? Eh, dari teman-teman di sana. Hmm. Karena apa temanya mengenai jual beli dan kenapa? Tes pinjaman bank berulang kali Masya Allah terus. Jadi di Saudi ada bank eh, pemerintah NCB. Apa namanya? NCB. Nasional. Nasional, Commercial Bank. Commercial Bank. Baik. Ah. Al-Bank Tijar Watonia. Ya. Iya. <laughs> Bank ini apa, memberikan pinjaman kepada nasabah, tapi memang bila terlambat tidak ada dikenakan denda. Lalu terus kemudian bila ingin melunasi juga tidak ada dikenakan biaya apapun. Ya. Hanya sekarang masalahnya yang menjadi pertanyaan adalah e, pengembaliannya nanti akan bertambah karena e, menurut mereka ya ini yang tidak jelas menurut mereka diinvestasikan eh, e, kepada beberapa barang pokok. Jadi misalnya beras atau gandum yang terus pertambahan nilainya itu yang dihitung menjadi ada margin. Uh, yang diserahkan kepada pemin yang meminjam nasabah ini apa? Beras atau uang? Uang uang, tapi diikat dengan nilai beras pada waktu itu. Artinya bila berat naik dikembalikannya sesuai harga beras. Bila harga turun, Hah? Apanya yang turun? Berasnya tetap turun iya, tapi pembayaran utangnya sebanyak itu. Harga turun beras atau sebanyak ini terima dia. Saya diterima aja nggak mau Diikatnya bukan dengan beras, diikatnya misalnya dengan emas. Enggak, beras. Dengan beras atau gandum. Gandum. Tak, akan rugi dia, tutup dia besok itu. Ala hal ini juga tidak boleh. Kecuali akadnya dia menjual beras. Ya, jual beras bayar dengan tidak tunai. Terlalu mahal harganya. Tapi ini serahkan uang, bukan beras kan? Uang. Maka mengikat utang yang nantinya bertambah, bisa bertambah pinjamannya, terjadi riba di sini. Naik harga beras umpamanya, pinjamannya 100 juta. Itu pada waktu itu asumsi beras per kilonya umpamanya 10 real. Sekarang naik harga beras menjadi 16 real. Berapa harus dibayar hutangnya lagi? 150 juta. Pertama 50 juta ini. Maka nah, ini riba namanya. ya. Kecuali ini kami jual kepada beras dengan tidak tunai, ini bisa solusi. Dan makan dengan merubah atau tawaruk tadi. Jelas? Sampaikan kepada teman-teman Anda ini riba. oke Bagaimana hukumnya? Antum dari mana? Dari Doha. Doha. Pada dari Doha. Nah, Eh, hukumnya membeli uh, eh, investasi uh, di perkebunan tapi uh, misalnya pohon pohon durian jadi uh, ditunjuk jumlah pohonnya ada 10 tapi belum berbuah di awal sudah diangkat kalau buahnya uh, tumbuh 100 dapat sekian persen sekian persen ke, investor pemilik pemilik durennya kah atau investor yang banyak uh, misalnya saya pemilik kebun durennya ada ya. orang mau nanam modal, modal. saya tanamkan pohon durennya nanti kalau dapat uh, buah durennya saat itu pohon durennya belum sudah pohon durennya sudah ada tapi belum berbuah iya nanti uh, mereka tanam modalnya berapa bagi hasilnya uh, fleksibel misalnya 50 50 persen oh, iya, 50 persen nanti untuk saya 50 persen untuk yeah. yang nanam modal yeah. Tapi, andai pohon durian yang ditembak ditembak petir habis hilang uangnya hilang uangnya hilang sama-sama rugi tapi siapa yang sama-sama rugi anda masih punya tanah tinggal tanam lagi yang baru yang rugi dia sendiri anda pun gak rugi iya, boleh atau tidak Investasi besok kalau nggak salah ya. Ada jadwal investasi ada. besok ah, sabar ya. Itu masih ada besok. Enggak, maksud saya terlalu banyak pembahasannya nanti. Karena pembahasan investasi panjang. Panjang dan sekarang Anda butuhkan sebagai solusi. Hmm. Baik, besok ya, Sabtu. Sabtu. Sabtu pada insya Allah. Ya solusi syar'i dan berinvestasi insya Allah kita bahas panjang lebar di waktu ini sekarang sekarang hari ini ada lagi pertanyaan yang lain sekarang di sini banyak toko elektronik yang menjual uh, extended warranty apa namanya extended warranty apa ah, itu kalau pula beli elektronik baru itu ada garansi dari pabrik setahun ya ditambah lagi dia jual tambahan uh, misalkan tambah berapa ribu atau berapa ratus berapa puluh mm -hmm. nanti ya extend lagi dua atau tiga tahun lagi ya. untuk sambil dapat barang ya. tapi gimana hukumnya bisa? Ini namanya lorong dan tidak halal ini karena anda beli waranti ini. Andai Andai laptop umpamanya barangnya ya. Hah? Ya. Andai laptop Anda tidak rusak, Anda rugi atau untung? Rugi, oh ya, tapi laptopnya nggak rusak, rugi namun untung. Untuk tidak rusak rugi uang hiram. Rugi namanya ya sih. Anda laptop Anda rusak, Anda rugi atau untung? Rugi laptop Anda rusak. Diganti dia pun masih rugi karena uang Anda tadi sudah Anda bayar untuk dia. Maka ini mengandung yang besar. Kalau besar tidak boleh kecuali nanti yang ikut kepada barang tadi dan tidak ada pertambahan harga kalau sudah terlanjur kebeli gimana itu jasanya Enggak ada jasa yang dibelinya waranti doang yang dibelikan ya? Ya artinya udah terlanjur bisa transaksi seperti itu gimana? Minta lagi uang anda bisa? Saya nggak minta lagi uang anda. Nggak bisa apa boleh buat bertobat <laughs> sedih kepada Allah. Anda sudah ditipu dia. Tobat kepada Allah. Hah? kasih barangnya bego banget <laughs> sudah hilang uang mau kasihin barang lagi kepada dia makin ramai makin malam makin bangun <laughs> anda Salam wabarakatuh. Bagaimana dengan berusaha uh, kopi luwak dan apakah kopi luwak itu halal Ini berkaitan dengan tema bagus ya. Punya prestasi kopi luwak apa? Eh, tidak suka, suka minum. Kopi luwak ini kelebihannya apa coba? Saya ingin tahu sebetulnya apa kelebihan kopi luwak ini? Dari sisi kesehatan, sisi kesehatan apa? Tidak ada, hanya paling rasanya doang kan ya? Dan iklannya doang kan ya? Kenapa iklannya untuk suka? <laughs> Ya, <laughs> gitu. apa? Kopi luwak ini sengaja luwak ini diternak di sekitar perkebunan kopi, begitu kan ya? Sehingga dimakannya kopi tadi, kemudian keluar dengan kotorannya, dan kopi ini di dalam perut luwak tadi dengan fermentasikan ya, keluar dengan kotorannya, lalu diambil, dibersihkan dan ditumbuk. Mau anda makan ini? Mau? Mungkin Enak Baik. Andai ruwak itu memakan uh, jiwa apa apa ini namanya? Anting anak anda emas keluar bersama kotorannya tadi. Ini mau dipakai lagi? Mau? Dibersihkan dulu dipakai. Begitu kopi luwak tadi. Dia kan tetap berbentuk kopi kan keluarnya bulat-bulat kan ya? <clears throat> belum menjadi kotoran kan ya? Hah? Tinggal dia bercuci, kemudian menjadi minuman yang halal sama dengan hmm, emas tadi. Jelas ini? Karena yang keluar kopi ini, yang keluar adalah kopi bukan kotoran luar, bisa dipisahkan dia. Maka tidak ada masalah kopi luar. Allah Taala. Tapi kan itu terbungkus oleh tesisnya luapnya sudah mulai. Terbungkus kan bisa dibersihkan atau tidak? Iya, tentunya dibersihkan. Iya, sama juga dengan emas tadi terbungkus atau tidak dia. Ya? Jadi najis atau tidak emas tadi? Ada namanya najis, ada mutanajis. Mutanajis terkena najis. Bila bisa dipisahkan, maka kembali kepada hukum asalnya. Bila tidak bisa dipisahkan seperti cair, terpadu dia, ah, jadi kencingnya lumayan kopinya dibawa kencingnya kencingnya bawa kopi ini <laughs> tidak boleh tapi ini kan siapa tahu siapa Mungkin semua sama Allah terlalu ketiga iya. mungkin. Kalau dipakai kotorannya siapa yang mau? Kalau tahu orang nggak ada yang mau beli. Dia mereka juga nggak bodoh. Iya. Kalau <laughs> buat sebuah resep, kalau tahu merusak citranya pasti nggak mau mereka. Mereka yang budak harta tersebut lebih lebih tamam dan lebih berhati-hati untuk menjaga bisnis mereka. Jelas masalah kopi luar halal insya Allah. Bismillah. <laughs> Saya mau tanya mengenai uh, uang kertas dan uh, fungsi bank ya. uh, diajukan kepada uh, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Kan berbeda. Ya. Terima kasih. Taufik insyaallah. Untuk rincinya baca di buku al nahram Mu'at tentang riba. Besok mungkin kita lebih jelaskan dengan sangat rinci sekali ini. Ya. Besok insya Allah hadir Pak, Gak bisa. Bapak kerja di sini, Uh, yang Bapak ingin tanyakan realnya apa, bagaimana bentuknya contohnya? Kalau zaman dulu sepertinya emas, perak. Emas, perak. Ya, ada juga dari tembaga. Tembaga ya. Ada, Atau tembaga namanya pulus. Ya, ya. Huh? Atau barang dengan barang. Jarang barang dengan barang. Ada dengan pulus, ada juga teman jarang. Barter, ya. Terus? Tetapi kan kalau sekarang itu berupa kertas yang dicetak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah Eh, banyak nukilan para ulama yang mengatakan di antara perkara Imam Malik dalam kitabnya Budawa Kubra, "Lawit taqadan nasu juludan, ha? Yatabayaru bihi sil'a, biha sil'a, la jarat fiha riba." lah orang-orang menjadikan pengganti kemasan kereta dia adalah kulit hewan, maka dia juga akan terkena riba. Imam Malik mengatakan pada masanya, ini bisa disamakan dengan mata uang emas dan perak tadi. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim Fadilo, penggiat uang dinar, sesuatu yang salah. Pertentangan dengan keputusan ulama internasional dalam UKI yang mengatakan bahwa uang ha, itu bukan pada zatnya kena emas dan perak, tapi orang-orang menganggapnya sebagai alat tukar. Nanti insya Allah besok kita berikan lagi. Siapa dasarnya boleh insya Allah. Jelas? Ah, Fadal Syekh. Ya. Eh, mengenai asuransi, ya. asuransi kendaraan. Kalau di sini kan kita wajib diwajibkan oleh pemerintah. Nah, di sini asuransi kendaraan atau SIM yang diwajibkan? Asuransi Bukan SIM. Iya. SIM iya. juga, kendaraan iya juga. Kepemilikan kendaraan itu kan asuransi STNK. Oh, STNK juga ya di sini. Ya. Iya, kendaraan. Nah, eh, nyawa juga asuransi kan di sini? Iya. iya. Iya. Nah, untuk asuransi kita, eh, Anda sudah tahu mengenai asuransi. Cuman apakah kita bisa mengambil manfaatnya gitu karena terpaksa tadi ikutnya atau kita Karena dipaksa Anda tidak berdosa. Tapi manfaat. Tapi bila dapat ganti rugi. Iya. Sebanyak uang yang Anda setorkan halal milik Anda. Karena ini akan lari pak. Sisanya berikan kepada fakir miskin. Andai di waktu itu Anda adalah fakir miskin, bersyukurlah kepada Allah. <laughs> Karena halal tentu Anda pada waktu itu. Dan jangan meminta kepada ya Allah miskinkan aku agar dapat halal asuransi. Jangan ya. Jelas. Tapi eh, kalau kita memanfaatkan eh, bank konvensional untuk memudahkan eh, transfer uang di Indonesia, terus tapi kalau bank syariah nggak bisa di sini, bank Islami nggak bisa, Selain Bank sini nggak bisa transfer. Di Indonesia nih Pak. Jadi kemudahan itu lebih mudah kita pakai bank konvensional. Tapi kita niatnya tidak menabung hanya untuk kita mendistribusikan aja jadi bunganya kita tidak ambil Bunganya memang tidak Anda ambil, tapi kan Anda tangani kesepakatan setuju terima riba, ya atau tidak? Iya. Ini berdosa atau tidak ini namanya? Belum Anda terima riba, Anda sudah berdosa duluan. Allah waharlam riba, Allah haramkan riba. Anda tanda tangan setuju saya ini. Ya. Maka kecuali yang item ketika Anda membuka rekening tadi bahwa Anda akan diberikan bunga, Anda katakan ini coret, saya nggak mau yang ini. Tapi mau nggak dia? Coba, coba, saya tahu mau biasa. Tapi kalau tabungan saya nggak mau. Jadi kalau tabungan giro, rekening giro bisa. Bisa Anda karena mereka mengatakan yang untuk tabungan itu default sistemnya susah mereka rubah satu persatu kalau giro nasabah tidak terlalu banyak itu bisa buka rekening di nah, di sini bedanya ya rekening koran ya rekening koran di sini bedanya eh, apa namanya bunga di bank kita sini nggak ada bunga kan. nah, kan. ya, nah, Tergantung rekeningnya apa Kalau berjari jari memang tidak ada Kalau bisa bertaufir ada Current account atau rekening giro Itu tidak ada Tapi di Indonesia ada Walaupun rekening giro Indonesia ada Tapi ini bisa untuk dinolkan tetapi kalian tabungan Indonesia tidak bisa dinamakan karena sistemnya default kepada mereka. Allah Allah. Jadi kalau bank konvensional tidak dibungakan boleh kan? Tidak ada masalah. Karena akad Anda dengan dia riba atau tidak? Tidak. Anda mengatakan tolong menolong riba, berarti Anda jual beli dengan non muslim jangan tolong menolong. Tolong menolong itu kapan dia diharamkan? Kalau langsung, ini tidak langsung. Akhirnya Anda dengan dia halal muamalat dengan non muslim afsal dengan halal tidak masalah wabillahi itu jelas ya Pak. bagaimana hukumnya kita beli apa di rumah atau tanah yang dilelang oleh bank konvensional ini milik bank konvensional tanah rumahnya bukan contohnya satu orang itu dia dia nggak boleh bayar eh, tak boleh atau tak bisa bayar tak, tak boleh bisa tak datang Yang beli itu siapa yang bertanya? <laughs> boleh tak? Tak boleh. Kalau yang bertanya tak boleh. Ah. Karena dia tahu bahwa ini bukan milik bank. Dia merampas hak orang lain. Barang jaminannya tidak halal. Jaminan yang halal tadi hanya sebatas motif hutangnya, tapi bank enggak. Dia menghitung terhitung barang jaminan tadi berapa persen paling 60 persen dijual 100 persen 40 persennya buat dia ini jelas menzolimi dan membantu untuk menzolimi tidak boleh jelas Taufik insyaAllah kembali masalah uh, account juga yang tadi ya, yeah. tadi bilang. Uh, waktu itu kan uh, saya memang membuka account di bank untuk keperluan transfer gaji secara rutin. Di bank mana? Di bank bank komersial di Qatar. Di Qatar ini. Banknya bank riba. account account tapi tanpa ada pertambahan bunga. Ada interestnya. Terus? Tapi eh, kembali lagi karena uh, permasalahannya eh, yang disampaikan bank ini kan secara bisnis ya komersial bukan syarikat Jadi hukumnya gimana? Boleh. Sama ada berjual beli juga dengan kawan kafir. Akad anda dengan dia syar'i akad dengan orang lain dengan cara riba. Boleh Anda bermuamalah dengan dia? Boleh, tidak ada masalah. Tapi ya Lagi Ustaz. Uh, di sini banyak supermarket yang dia kasih promosi. Kalau kita beli minimal 50 dia kasih kupon undian. Dan ini nanti kelipatan pembelian itu ya future ya. ah. ini bisa apa? Ada undian mobil, di ya, rapat mobil nanti semua pembeli yang masukkan kupon akan diundi. Nah, itu, itu boleh nggak seperti ini? Kita beli itu eh, kita niatkan ah, itu karena pilihannya lengkap ya syukur-syukur kalau dapat <laughs> kalau nggak dapat nggak apa-apa baik harga barang di situ pada waktu ada program kupon ini dengan tidak ada program kupon berbeda atau sama? Alhamdulillah ini murni hadiah dari dia. Kau dapat, kalau antum nggak setuju, cuma kita tulisnya aja. Aku Tulis di kuponnya aja. Ini nggak ada masalah. Boleh. Boleh. Boleh. Berarti hadiahnya halal. Boleh itu tentu hadiahnya halal ya saya. Tapi kalau niatnya sedikit itu karena ada hadiahnya. Tidak ada masalah. Karena akad Anda dengan dia, ini dia murni-murni memberikan hadiah. Walaupun tujuannya adalah menaikkan penjualan dia, tapi murni hadiah dia berikan Buktinya, harga barang-barang di waktu itu sama. Kalau dinaikinnya harganya berarti hadiah diambilkan dari selisih harga ini. Berarti ada uang Anda yang keluar, yang tidak kembali, ke terkadang dapat, atau tidak. Maka ini menjadi warung dan judi. Tapi ini harga barang sama. Hanya dia mengurangi keuntungannya dia saja untuk menaikkan penjualannya. Tidak ada masalah. itu taufik. Ya di buku saya saya rincikan dengan sangat jelas. Tapi kan sudah juga untuk menyatakan harganya tetap. Ya, karena anda itu kakek buat. Iya, dan anda tahu ini kemarin sebelum ada harga cuma satu real. Sekarang juga satu real, jadi naik satu setengah terus itu koma lima karena sekarang ada program ini. Dan jangka waktunya bukan hanya satu hari, itu bisa tiga bulan enam bulan ya. Bikin program tadi. Iya kan gak ada kena. Eh, anda bandingkan lah di sini berapa di toko yang sama berapa harganya. Kalau di sini lebih mahal itu iya. mungkin itu bisnis ya Maksudnya? Bisnis daya tarik. Boleh daya tarik boleh dengan cara yang halal. Daya tarik dengan cara yang halal. Boleh. untuk ada lagi ya? Fadal Syekh. Eh, asuransi. Hmm. Gimana kita membayar premi nanti apabila ada Betul. Nah, riba. Ya, riba dan gharar, riba dan judi. Nah, Terus. Eh, di Indonesia kita kan banyak mendengar ini asuransi. Ya, di sini juga ada. Prudensial Ya. Apa yang melandasi mereka? Menjadi syariah. Nama syariah ya. ya. Sehingga ya. sepertinya para ustaz apa ini yang yang berkata atau memberi suatu saran bahwa ini bukan syariah. Mungkin dia tidak tahu. Tidak ada ilmunya sampai ke situ. Baik, yang ada di masyarakat nasional memberikan tentang panduan dan mengeluarkan juga peraturan perizinan untuk uh, surat Zikar yang tadi tapi mereka karena keterbatasan ilmu yang mereka miliki sehingga kriteria yang mereka buat tidak lengkap seperti yang dibuat oleh ROIV yang berada di Bahrain di antara syarat satu yang paling penting untuk menentukan lembaga keuangan asuransi ini apakah syariah atau tidak di antara persyaratan dikatakan oleh para ulama dalam Konferensi Internasional tentang Hukum Asuransi pada tahun 1401 Hijriah pada tahun 1401 di antaranya adalah bahwa sisa atau apa surplus dari sisa kan uang dikumpulkan dari para nasabah kemudian diberikan ganti rugi terkadang ganti rugi kan kuenya sedikit dibandingkan yang terkumpul sisanya ini bukan menjadi keuntungan dia dikembalikan kepada para pemegang premi tadi ini yang tidak ada di lembaga keuangan syariah lembaga keuangan asuransi syariah Indonesia. Bila keuntungan milik mereka sama dengan judi. Artinya, bila mereka untung, maka nasabah rugi. Bila mereka rugi, klaim lebih banyak, nasabah untung. Ini adalah judi namanya. Dan termasuk riba juga tukar menukar uang dengan cara yang tidak sama nominalnya. Wabillahi itu? Jadi, prudensial iya. itu bisa kita, kita gunakan? Tidak di Indonesia kan banyak pajak, saya ada pajak PBB, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan. Bagaimana hukum syariah kita membayar atau kita menghindari pajak, Ustaz? Saya pernah dengar kalau kita membayar mungkin kita terpaksa harus bayar, Ya. tapi kalau kita menghindari misalnya PBB atau kita coba dengan niat tidak ini ya, tidak. Anda menghindari paling enggak di penjara. Siap? kalau macam itu mungkin nggak di misalnya kalau misalnya nggak bayar diberi tiga tahun misalnya gitu. iya tiga tahun nanti bayar setelah kan? iya. dengar Denda tambah lagi gitu. rugi dua kali anda Teh. masalah pajak saya pernah berikan sumber nasional tentang pajak Indonesia di dapat lebih sekitar 30 perwakilan dari kantor pajak pertama sejak Bodetabek Jabatannya apa? Jawa, apa Jakarta, Bogor. Oh iya, sekarang itu. Dan ada dari Bandung juga di di sekolah milik Ketua Komite Pajak Nasional Bapak Dr. Deng Nawir dan pernah jadi kepala BPK Indonesia dan beliau masya Allah jenggotnya mungkin panjangnya jenggot dia daripada saya saya bilang haram kerja kalian. Iya, Pak haram. <laughs> Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kali Daud, ya, la yadkhulul jannata sahibu maksid. Tidak akan masuk surga orang yang naik pajak. Anda apa kerjaan yang menarik pajak? Iya, enggak masuk surga. Ya terus gimana? Ya keluar. <laughs> ya, karena pajak yang ada itu adalah pajak yang tidak adil. Ya. Kenapa pajak tidak adil? Pajak ini akan membebani setiap orang. Setiap orang menggunakan barang dan jasanya tadi. Sehingga jangan dikatakan yang dikenakan pajak orang kaya. Kata siapa orang kaya dia itu pintar. Dia akan bebankan dalam setiap barang produksinya. Sehingga yang bayar pajak itu adalah pengguna akhir barang dan jasa tersebut. Bukan mereka yang bayar. Bukan yang Anda menaikkan negara pajak, karena silakan. Bagi mereka ada masalah. Yang bermasalah nanti orang makin miskin. Semakin dinaikin pajak, semakin tinggi inflasi. Semakin susah orang hidup. Maka ini adalah sesuatu yang zalim. Bila Anda menghindari ini dengan cara tidak berbohong, tidak ada masalah. Cara-cara ini tidak ada masalah. Jelas? Di waktu itu mereka diam, tidak nangkap saya. Saya saya besar di sini, saya masih nggak <laughs> ada masalah. Silakan. Jadi eh, pertanyaan saya begini Pak. Jadi prinsipnya untuk jual beli atau pedagang yang menurut Islam itu bagaimana Pak? Oh nanti ada pertemuan sebelum terakhir Bapak hari Ahad. Karena saya tidak bisa hadir Pak, mungkin minta rekamannya ke teman-teman. Jadi saya akan teruskan saja. Langsung saja kasusnya Pak biar. Ya, kasusnya seperti middleman pak atau perantara. Ah, baik. maksudnya perkara gimana? Ada si A mau menjual barang kepada si Karena ya. si A tidak bisa menjual barang kepada si B, maka si B sebagai perantaranya. Ya. Taruhlah barang itu dijual sama si A 10 juta. Ke? Ke si C, Pak. Ya, terus. Tapi karena dia tidak bisa, so, maka si B sama si A akan negosiasi. Bagaimana kalau barang itu saya jual 12 juta? Sebentar sebentar, insya Allah untuk masalah akad perantara ini, bila perantara ini akadnya dengan pemilik barang menjadi wakil, saya tolong jualkan, bayar saya fee, tidak ada masalah. Saya jualkan, kasih saya fee dari penjualan. Tapi kalau akad dia belum ada akad antara dia dengan pemilik barang, kemudian dijual kemari, maka dia menjual barang yang bukan miliknya, ini tidak halal. Kalau akadnya dengan pembeli, pembeli juga, tapi akadnya jelas, membahas pelayanan ada masalah. Dia jual lebih boleh, ini jual beli bukan perantara. Jelas rinciannya. Lebih jelas lagi baca buku Astana atau pemerintah kontemporer. tentang perantara. Hukum jual beli cengkeh dan tembakau. Hukum menjual beli cengkeh, cengkeh boleh. Cengkeh boleh, ada masalah mungkin bisa digunakan selain untuk rokok untuk bumbu untuk banyak bumbu dan cengkeh yang iya. kue tembakau sabar dilarang yang barang yang bukan miliknya yang belum jadi miliknya orang yang boleh menjual tidak boleh kecuali diwakilkan jelas Rasulullah mengatakan la tabi' ma laysa ketika hakim bin menanyakan ya Rasulullah ini abi uwashtari. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, aku berdagang. Aku beli barang, aku jual. Aku beli barang, aku jual. Sebutkan kaidah yang mana yang haram, yang haram. Kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum menjadi milikmu. Jelas? Jelas apa? Kembali masalah tempat kau cengkeh ada kegunaannya selain untuk rokok. Tapi tembakau ada kegunaannya selain rokok? Ada atau tidak? Siri. Ada kegunaan tembakau untuk menjadi pestisida organik, membunuh hama. Betul. Betul. Maka bila Anda mengaku sebagai hama, silahkan merokok. Pestisida. Pestisida organik. Iya, penelitian ilmiah. Jadi karena dengan menggunakan pestisida yang ada, pestisida yang ada itu merusak ekosistem, merusak lingkungan segala macam sehingga ditemukan ya, pestisida organik tadi dengan tembakau dicacah ada cara masukin ada ini membunuh itu tadi serangga dan yang lain yang uh, hama. Baik. Jelas para hama? lah <laughs> ya. Baik. Berbeda dengan tembakau tadi. Bila anda jual tembakau tanam dan jual begitu saja tidak ada masalah karena kemungkinan juga dibeli orang sebagai pestisida organik. Tapi kalau Anda jual ke perusahaan rokok, tidak boleh. Karena jelas ini membantu memenuhi kebutuhan mereka akan bahan baku. Jelas ini tidak boleh. Kalau setelah malam dan haram menanam tembakau. Dan para ulama mazhab Syafi'iyah di antaranya Qalyubi mengharamkan tembakau ini pada waktu sudah dia mengharamkan tembakau merokok merokok itu. Baca di buku halaman dari situ nas dari para ulama kita. Dan hasil keputusan para ulama internasional, oh merokok hukumnya haram. Dan hasil kesepakatan dosen apa dokter internasional apa ditulis dalam setiap batang rokok itu apa dalam setiap buku semua apa merokok dapat baik kesehatan terus apa lagi kanker terus apa lagi jantung apa lagi rusak janin membunuhmu lebih singkat. Ada juga menyebabkan impoten kan ya? Nah, kalau anda kok impoten mau ada? Boleh membuat diri jadi impoten? Tidak boleh, dosa. Baik. Jelas ini, Syekh? Lombok antum iya. kan? Banyak kan tembakau? Dakwahkan di sana ya. Saya <laughs> kelompok ini apa? Tembakau saya apa? Sawah diganti tembakau. Ya benar itu Syekh. Eh, bunga pen, bunga pen pentas. Misalnya di Indonesia, kita tahu itu riba ya. Jadi ini mungkin keluarga ada ada bunga mereka. Terus mereka dengan cara dia tidak mengambil bunganya, tapi bunganya itu bisa digunakan untuk ke eh, hal lain yang diambil gitu. untuk uh, nyumbang ke orang miskin dan segala macam. Itu termasuk boleh bunganya diambil. Dia ini orang seperti ini, ya orang mendapat manfaat fakir miskin tetapi dia dapat dosa. Gak apa-apa. Tidak ada dalam Islam itu filosofi apa namanya Robin Hood. Mencuri dari yang kaya mereka miskin, miskin dapat untung. Mereka dapat dosa mencuri. Mereka melakukan akad riba dia berdosa. Ya, tetapi cara melepaskan dari riba memang untuk kepentingan pakai miskin boleh mereka berdosa fakir miskin jadi dapat terpenuhi hidupnya ya maka hal seperti ini tidak baik sebaiknya buat akadnya tadi kalau ingin juga buat akadnya tanpa ada bunga untuk rekening tadi wabillahi itu Bagaimana dengan banyak uh, organisasi atau apa yang ngumpulin untuk sumbangan dana itu di rekening-rekening bank konvensional dan di bank ada juga bank syariah. Ketika mereka membuka akad kan kita tidak tahu apakah mereka buka rekening itu dengan akad yang syari terhadap dengan banknya atau enggak. Tapi itu ya seperti donor apa sumbangan-sumbangan itu rekeningnya semua kan ada bank syariah ada bank konvensional. Pertama nasihatkan mereka, oh, kan ini mengumpulkan dana secara selami. Makanya anda bikin dosa dahulu atau ingatkan mereka kalau ingin buka di Bank konvensional juga untuk memudahkan transfer orang-orang ya sampaikan buka dengan cara rekening yang syar'i cukup anda ingin mau menyumbang ingin buka rekening eh, berikan kepada rekening yang syariahnya dia jelas <laughs> masih ada habis Syuzduk Hukum makan di warung rata-rata. Hukum makan di warung rata-rata. Apa itu? Makan di warung rata-rata. Artinya semuanya 40 real itu. Semuanya 40 real ada di sini. Ada mungkin di Semua 40 real itu maksudnya apa? Anda makan apapun 40 real. Kambing yang ambil satu 40 real juga. Apa saya? Iya makan itu gak apa-apa. Tiga hari sekali nggak makan datang sana. Masya Allah. Selagi di sana masih boleh, walaupun duduk seharian. Dari pagi datang nongkrong sampai sore. Boleh? Hah? Kalau nggak malu gitu ya. Ala kulihal ini mengandung usul gharar. Bila ghararnya, ketidakjelasannya ini kan tidak jelas. Bisa jadi Anda makan baru cuma 20 real. Sudah kenyang, kemudian telepon, harus keluar oleh teman keluar kan rugian kan jadi anda makan seharga 70 real tapi cuma bayar 40 real dia yang rugi maka ini judi namanya gharar bila ghararnya kecil tidak ada masalah tapi ini besar ghararnya ini Allah Cara? Cara? Cara? Cara? Cara? Cara? Cara? Cara? Cara? Memang dia terjual barang-barang yang kalau kita taksir harganya 10 15 persen antara 5 ribu dan naik 5 ribu. Memang dia tidak akan jual BMW di dalam Tapi antara pukul semua harganya 5 ribu. Iya, Anda pilihlah barang yang sepuluh ribu semuanya. Rugi nggak dia? Rugi. Jangan pilih barang dua ribu, untung dia. Halal, halal dia lebar atau tidak Anda beli? harga barang sepuluh ribu anda beli lima ribu ada nggak dia nggak ada masalah dihadiahkannya pun boleh bukan bukan kulu syai <clears throat> ya everything curial atau apa boleh nggak ada masalah nggak ada masalah tapi kalau makanan tadi tidak boleh kalau restoran tadi ini warnanya besar ini warnanya besar kalau itu warnanya kecil paling satu real dua real kekurangannya itu untung istilahnya dua sampai tiga real ya Halo Syekh. Ada sedikit lagi Pak. Silakan. Ini masalah uh, perlindungan hukum. Ya. Uh, misalnya kalau dulu ada yang tidak sholat atau ada yang tidak memberi zakat itu ada hukuman dari misalnya ulama atau dari nabi. Uh, bagaimana halnya dengan yang tadi itu Pak. Yang mana Pak? hukumannya itu cuma langsung kepada Allah, tidak ada perlindungan, perlindungan hukum yang lebih dasar lagi. Kurang jelas maksudnya apa kasusnya ini Pak? Nah, misalnya ini kan berarti kalau misalnya riba kan haram Pak. Betul. Tidak boleh. Terus. Maksudnya perlindungan hukumnya. Pelindungan hukum maksudnya? Eh, manusia-manusia yang melanggar itu. Dan eh, perlindungan hukum yang lebih besar lagi misalnya dari negara. Negara melindungi ya. siapa yang riba ya. dicambuk begitu? Um, seperti itu ya, iya pasti. Iya, eh, karena kan sebetulnya Kalau dicambuk kasihan para pegawai bank dicambuk semuanya. kalau zaman dulu uh, saya pernah dengar kalau nggak sholat, nggak dengar aja akunya dibakar malah. Ada yang dibakar. Di siapa yang bakar Nabi? Ya, Dibakar Nabi itu tidak? Tidak. Hanya Nabi SAW mengatakan, dia ummu adukum wala tuharriqanna buyutan man khalafa as-salat. Tapi apakah yang membakarnya? Rasulullah mengatakan sendak jadi imam. Lalu aku pergi orang lain tidak aku bakar rumahnya. Ya kan? Tapi apakah kalau Rasulullah tunjukkan jadi imam berarti dia sholat mata tidak Rasulullah? Hah? Bagaimana dia sholatnya membakar? dari itu ini menunjukkan dan Rasul jadi nggak melakukan membakar tidak ini hanya sebagai ancaman saja jadi masa Rasulullah saya masa khalifah tidak ada yang pelaku riba dicambuk tidak ada Tak untuk mencambuk orang ada hudud namanya hudud ada hukum hudud Ah, tanya. Ustaz, kalau kredit mobil ke bank Islamik di sini bolehkah? Bagaimana Jangan jazakallah khairan? Bagaimana bentuk kalau kredit ke bank Islamik di sini bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Islamic Bank di sini bagaimana? Ada ada yang berkredit? Yang jelas ingat, bila dalam akadnya kalau terlambat dikenakan pertambahan tidak apa riba kan? Jelas. Kemudian kita diberikan mobil bukan uang. Kalau diberikan uang saya suruh beli sendiri berarti kita bukan beli mobil kepada dia yaitu dia pinjamkan uang kepada kita dan membayarkan berlebih. Wabillahi taufik. Lihat bila dua ini ada maka walaupun menggunakan produk ini bank Islamic Bank maka ini belum Islamic. Bagaimana hukum menjual beli kelelawar dan kata? Jual beli kelelawar dan kata. Di sini ada kata. Indonesia. Ya. Hah? Untuk apa kata makan? Baik, Sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Kata ada larangan Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Maka untuk apa bunuhnya anda? Ya. Maka Allah telah. alam. Ya. Jual beli tidak ada manfaatnya dan ada larangan untuk dibunuh maka tidak boleh. Wabillahi itu. Kucing. Jual beli kucing ada larangan Rasulullah nahan bayi sinor. Rasulullah melarang dari menjual belikan kucing. Satu lagi kelelawar. kelelawar. Termasuk kucing ini, Kucing apa pak? Iya. Ya. iya, tidak boleh Tidak boleh berjauh mereka. Walaupun niatnya buat apa namanya larangan nahan Rasulullah SAW di sini. Rasulullah melarang menjual berikan kucing. Cukup beberapa tahun yang lalu di Indonesia kan pernah heboh tentang apa bunga itu yang harganya sampai ratusan juta. Tapi apa tentang bunga? Bunga apa? Bunga yang harganya sampai ratusan juta yang akhirnya sekarang harganya normal tanaman. Tanaman harganya ratusan juta. Iya. Kenapa tapi, mahal harganya? Iya, kita nggak tahu. Awalnya sih biasa aja, tapi ratusan naik tinggi sampai ratusan juta, sekarang jatuh lagi ke Harga normal gitu. Bunga apa ini namanya? apa ya? Itu bagaimana Antorium atau apa itu? Kegunaannya untuk? Iya, iya. Ya, yang sampai jual beli semacam itu gimana? Yang belinya sehat atau tidak? <laughs> yang jualnya pasti sehat ya, <laughs> untung dia beli sehat. Apa? dari kalau lihat ya harga nyatanya kan normal biasa katakanlah satu juta tapi uh, eh, setelah beberapa bulan dia naik sampai ratusan juta setelah beberapa bulan lagi dia jatuh karena ada permen pasar mungkin jual beli semacam itu gimana orang yang seorang muslim dilarang dia untuk membuang-buang hartanya ratusan juta untuk beli bunga Ya, mending berikan untuk keluarga mungkin miskin itu bini 10 keluarga setahun. Udah terbazir dia. Allah melarang kita membuang harta Membuang harta itu untuk menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Belum bisa 100 juta untuk hanya sebuah bunga. Dan nampaknya hanya hiasan. Makanya tidak tidak boleh dalam syariat membuang-buang harta ini merusak. Allah mengatakan wala tutusufa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyam yang kalian berikan hartakan kepada orang bodoh. Orang seperti ini bodoh atau tidak? Kerja setahun dapat 100 juta, beli satu bunga. Ini orang seperti ini bodoh. Tapi jelas ya, kan? Jangan termasuk orang yang bodoh. Nanti sebagai penjual atau pembeli? Pembelinya bodoh, penjualnya semua bodoh ya orang. Cukup saya. Hah? Satu lagi. Apa satu lagi? E, ketika menjual mobil. ketika harus, menjual mobil. Apakah harus diberitahukan cacatnya? Ya. Pada pembeli. Harus diberitahukan wajib Anda memberitahukan cacat kepada pembeli yang Anda ketahui. Katakan setelah mas ini saya tahu cacatnya begini-begini. Kalau lagi jalan kadang mati dia. Biarkan gak ada yang membeli ya sih. Tapi antum jujur. Ya. Kalau jalan 100 kilo bensinnya berkurang 10 liter namanya. Anda jujur apa adanya sampaikan. Ya, ini kemarin asapnya putih, saya kasih pisang sekilo, sekarang sudah kuning warna asapnya. <laughs> Itu jujuran tuh. Kalau tidak, nah, tidak halal keuntungan dari menjualnya. Nah ini banyak jual mobil seperti ini banyak yang tidak jujur. Jelas. Cukup, ya. Fiqh Saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.